wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah." Para suami tolong dengar. Satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah perang untuk Palestina. Anggap saja wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin dan satu dinar yang anda merdanda infakkan untuk memerdekakan budak memerdekakan budak mulia wa dinarun dan satu dinar tasoddaqta yang kau sedekahkan bihi dengan satu dinar tersebut ala miskin kepada orang fakir miskin dan dinarun anfaqtahu ala ahlika dan satu dinar yang kau infakkan untuk istrimu, anakmu, orang yang wajib kau beri nafkah Mana yang lebih besar dari itu semua? A'adhamuha yang paling gede pahalanya dari empat model tadi. Perang, memerdekakan budak, fakir miskin, memberi nafkah istri, anak. Maka yang paling gede adalah a'adhamuha ajran yang paling gede pahalanya adalah Alladhi anfaqtahu ala ahlika yang engkau sedekahkan untuk keluargamu. Paham atau tidak?